Saleh Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala Kita sampai pada halaman 66 Pada syubhat yang keempat Qala hafizallahu taala asy-syubhatur rabi'ah. Syubhat yang keempat wa hiya syubhatun 'aridah 'indahum. Syubhat yang keempat ini adalah syubhat yang begitu kuat menurut mereka. Syubhat yang begitu kokoh menurut mereka. أن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس رضي عنه رضي عنه في الاستسقاء bahwa sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melakukan tawassul kepada Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala filistisqa ketika dalam rangka melakukan salat istisqa atau meminta hujan lama ajdabu wastasku tatkala mereka terhentikan dari turunnya hujan dan mereka meminta hujan kepada Allah tabaraka wa taala فإن عمر رضي عنه طلب من العباس رضي عنه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث karena sahabat Umar ibn Khattab radhiallahu anhu beliau meminta kepada paman Rasulullah SAW yang bernama Al Abbas radhiallahu anhu ayad'u Allah lahum bil ghaith agar Al-Abbas berdoa kepada Allah untuk meminta turun diturunkannya hujan. Faqala maka Umar pun mengatakan Allahumma inna kunna natawassal ilaika binabiyika. Lihat. Ini sudah menurut mereka paling hebat, dalil yang paling kuat. Kata Umar, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassal. Sesungguhnya kami dahulu bertawassul ilaika binabiyika. Bertawassul kepadamu melalui nabimu. Fatasqina maka engkau pun menurunkan hujan untuk kami wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina maka sekarang kami bertawassul kepadamu ya Allah melalui paman nabimu fasqina maka berikanlah hujan kepada kami lihat kalimatnya ya menurut mereka berarti ini menunjukkan Umar bin Khattab pun bertawassul sebagaimana kami melakukan tawassul kata mereka apa yang dikatakan Umar kum ya Abbas fad'u berdirilah wahai Abbas dan berdoalah faqama al-Abbas fada'alahu maka al-Abbas pun berdiri dan berdoa meminta kepada Allah untuk mereka fastajaballahu lahum maka Allah kabulkan permohonan Al-Abbas untuk mereka. Lihat. hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari pada hadis nomor 1010. Dari hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu. Dari hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu. Maka kata mereka melemparkan syubhat mereka qalu tawassala Umar bin Abbas di dalam hadis ini Umar telah bertawassul kepada Al Abbas. Dalilun ala anatikhadal wasaid Jais Dan ini menjadi dalil bahwa mengambil perantara perantara itu boleh. Lihat kata mereka. Kenapa kalian melarang tawassul? Anggap tawassul itu bid'ah. Padahal Umar sendiri bertawassul kata mereka. Lihat. فتقول لهم فنقول لهم maka kita jawab syubhat mereka pernyataan mereka kita jawab kata Syekh subhanallah maha suci Allah inna Umar tawassala bidu'ail Abbas sesungguhnya Umar di dalam hadis Bukhari tadi bertawasul dengan doanya Abbas bukan bertawasul dengan Abbas apa bedanya beda sekali bertawasul dengan doanya Abbas sebagai paman Rasul SAW sebagai orang yang saleh ini dibenarkan tetapi kalau bertawasul kepada Abbas ini yang tidak dibenarkan ya baik sehingga kata Syekh walam yatawassal bidatil Abbas. Di dalam kisah ini Umar Radil anhu tidak bertawassul dengan zatnya Abbas. Ya? Perlu dipahami. Au jahihi tidak juga bertawassul dengan jahnya Abbas, kehormatannya Abbas, kemuliaannya Abbas sebagai paman Rasulullah SAW sebagai orang yang saleh. Tidak. Wa inna matawassala bidu'aihi tetapi Umar bertawassul dengan doanya Abbas. Maksudnya apa? Meminta agar Abbas berdoa. Bukan meminta kepada Abbas, berbeda ya. Harus dipahami. Meminta kepada Abbas dengan meminta agar Abbas berdoa ini beda. Ya. Nah. Ah, buktinya, buktinya adalah ucapan Umar yang mengatakan faqala kum ya Abbas fad'ullah. Berdirilah wahai ya Abbas dan berdoalah kepada Allah. Lihat. Berarti apa? Permohonan Umar adalah permohonan untuk supaya Abbas berdoa supaya Abbas berdoa meminta kepada Allah agar Allah berikan apa yang diminta oleh mereka. Sama halnya dengan meminta doa dari orang yang saleh. Ya. Di sini Abbas masih hidup. Ada di hadapan Umar. Sehingga persyaratan-persyaratan meminta doa dari orang yang saleh dibenarkan dalam hal ini. Beda kalau meminta kepada orang yang soleh tetapi sudah mati. Atau meminta doa dari orang yang soleh tetapi orang solehnya tidak ada di hadapan dia. Ini juga beda. Ya. Perlu dipahami. Sehingga kata Syekh Qalakum fad'u Berdilir dan berdoalah. Wa talabat du'a min salihin amrun masyru' dan meminta doa dari orang-orang yang saleh ini adalah amrun masyru' perkara yang disyariatkan dibolehkan ya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar apa buktinya boleh buktinya boleh adalah permohonan Nabi kita sendiri kepada Umar لما أراد عمر رضي الله عنه أن يسافر للعمرة ketika Umar melakukan safar dalam rangka untuk umrah Wada'ahu Rasul sallallahu Kemudian Rasul sallallahu memberikan doa wada'ah Doa perpisahan Ya Dan berkata kepada Umar faqala lahu la tansana ya akhi min salihi du'aiki min salihi du'aika ya. kata Rasulullah SAW la tansan la tansan jangan lupakan kami jangan lupakan kami ya akhi wahai saudaraku kata Rasulullah SAW kepada Umar min salihi du'aika dari kesalehan doamu dari doamu yang baik ya. kenapa Rasulullah SAW meminta karena Umar mau melakukan safar iya dan Rasulullah SAW menyatakan ada tiga kelompok yang doanya tidak akan ter, tertolak iya di antaranya siapa al musafir Mufhum? Apakah berarti di sini Rasulullah SAW bertawasul kepada Umar? Tidak. Tetapi bertawasul dengan doanya Umar. Ya. Dibedakan. Bertawasul kepada Fulan dengan bertawasul dengan doanya Fulan. Ini berbeda. Nah, lah yang terjadi di masyarakat kita kalau tidak mau dikatakan kebanyakannya, sebagiannya apa? Mereka langsung ya meminta bihadrati Syekh Abdul Qadir Jailani ya wa bihadrati Syekh Ulan Allani bihadrati berarti hadrati wa Syekh Syekh Syekh lihat begitu kan apa bihadrah ini sama halnya dengan bijahi fulan dengan kemuliaan si fulan haram yang seperti ini Eh. kita tidak boleh tawasul dengan zat fulan kita tidak juga tidak boleh bertawasul dengan jah fulan kedudukan kehormatan si fulan ya. tetapi kita dibolehkan bertawasul dengan doanya fulan Loh, kenapa doa ini boleh? Karena doa itu adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah kata Rasulullah SAW. Iya. Ad-doa huwal ibadah. Berarti kita tawasulnya dengan ibadahnya si fulan. Dan itu dibenarkan. Iya. Ini. Mahum? Baik. Maka fatalah doa kata Syekh, Fatalah doa minas salihin al-ahya amrun masyru' Talabud doa min salihin berarti meminta doa dari orang saleh adalah perkara yang masyru'. Al-ahya ya, orang-orang saleh yang masih hidup. Al-qadir ya, yang dia mampu untuk mewujudkan memenuhi permohonan orang tersebut. Al-hadir yang dia ada di hadapannya. Nah, wa ammal mayyitu fala yutlab minhu syai'un Adapun mayit orang yang sudah mati maka tidak dibenarkan untuk diminta darinya sesuatu pun. Ya. Kenapa? Orang yang mati, orang yang mati. Ya. Jelas orang yang mati ghairu qadir. Tidak mampu dia. Orang yang mati ghairu hadir. Orang yang mati bukan orang yang hadir tadi. Nah. Baik. Lakin ar-rajul salih al-hayy al-hadir yajuzu laka an ayadu Allah laka aw muslimin. Akan tetapi orang yang saleh yang masih hidup, yang hadir, maka boleh bagimu untuk meminta kepada dia agar dia berdoa, berdoa kepada Allah untuk dirimu atau berdoa kepada Allah untuk kaum muslimin dibolehkan. Ya. Misalkan kita tiba-tiba dapat berita dari bulan ya di SMS di WhatsApp misalkan tapi kita sedang di Raudhah ini ya di Masjid Nabawi maka kita katakan latan sana min salih du'aika. Jangan lupakan kita. Ya. Modal sendiri dong. Capek-capek ke Raudhah datang doain kalian. Ya, jangan berhasil doa saja susah. Ya, diminta doa saja susah. Cuma berita saja, ya ini kita sedang di depan makam Ibrahim ini. Ya. Kita bilang jangan lupakan kita. Ya, atau di Arafah misalkan kita lagi wukuf ini di Arafah. Ya, dia sempat-sempatnya dia SMS misalkan. Ya. Orang di wukuf di Arafah harusnya perbanyak doa. Ya, ini ya sudah kita kadung karena sudah dikasih tahu. Ya. Ya, jangan lupakan dalam doamu. Ya, ada, gitu. Boleh seperti itu. Ya. Nah, demikian. Baik. Wa kadzalika Muawiyah radhiyallahu anhu lama istasqa amra Yazid وابن الأسود الجرشي ayat wallaha pada Allah demikian juga dengan Muawiyah radhiyallahu anhu lama ketika mereka meminta diturunkannya hujan Amar Yazid maka beliau perintahkan kepada Yazid bahwa Ibnu Aswad Al-Jarashi dua Allah untuk berdoa kepada Allah. Lihat. Muawiyah meminta kepada Yazid agar berdoa. Fada Allah maka doa kepada Allah Taala. Lihat. Lihat. Nah. Demikian. Dan banyak kasus-kasus yang lainnya. Walidah qala al-fuqaha fi kitab al-istisqa oleh karenanya para fukaha di dalam kitab al-istisqa di dalam kitab salat istisqa disebutkan wa yustahabbu tawassulu bis dan dianjurkan untuk tawassul dengan orang-orang saleh. Maksudnya apa? Tawassul dengan doanya mereka, bukan tawasul dengan zatnya mereka, bukan tawasul dengan jahnya mereka. Iya begitu sehingga tidak dengan dikatakan bijahi Muhammadin ya anqidhuni ma aludhu bihi siwahu tidak dibenarkan yang demikian ya wa bijahi fulan wa dan sebagainya tidak dibenarkan ya nah Sehingga kata Syekh Saleh Fauzan, yang dimaksud oleh fuqaha di dalam kitab istisqa adalah aibi du'aihim. Yustahab at-tawassul bi salihin aibi du'aihim. Dianjurkan untuk tawasul dengan orang yang saleh maksudnya dengan doa mereka. Misalkan kita mengadakan salat istisqa, kita lihat ada orang yang saleh di situ, ya Mintakan supaya dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Nah. Walau kana maksud tawassul bi dzatihi aw bi fadlihi aw makanatihi lamma adila sahabatu 'anil Rasul sallallahu Kata Syekh Saleh Fauzan, kalau seandainya sekiranya yang dimaksud tawasul rasul bizat mereka atau dengan keutamaan mereka atau dengan kedudukan mereka tentu mereka para sahabat tidak akan berpaling dari tawasul kepada Rasulullah SAW. Iya. Mereka tinggal datang saja kepada Rasulullah SAW. Ya. Tetapi ketika dibenarkan tawasul dengan doanya orang orang saleh, Sebagaimana demikian Rasulullah SAW meminta kepada Umar, maka ini adalah perkara yang masyur yang dibenarkan oleh syariat. Meminta didoakan oleh orang-orang yang saleh. Lianna Rasulullah SAW lahu makana Allah. Karena Rasulullah SAW tentu beliau memiliki kedudukan di sisi Allah. Walahu jahun la yazulan dan juga Rasulullah SAW memiliki jah, kedudukan, kehormatan yang tidak akan mungkin kedudukan dan kehormatan Rasulullah SAW itu sirna. Bimautihi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun Rasulullah SAW telah wafat. Ya. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika di hadapan apa kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di Madinah. Mereka meminta langsung kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW sudah wafat. Kalau seandainya itu dibenarkan, tentu Muawiyah tidak memerintahkan kepada Yazid. Tinggal meminta langsung kepada Rasulullah SAW di makamnya, di kuburannya. Iya, apa sulitnya para sahabat meminta langsung kepada Rasulullah SAW di makamnya, di kuburannya? Nah, demikian. Sehingga kata Syekh, wa ma'ahada lam yas'alullah bijahir Rasul SAW. Kendati demikian para sahabat mereka tidak meminta kepada Allah melalui jahnya kehormatannya Rasulullah SAW wala bihaqqi Rasul SAW tidak meminta melalui haknya Rasulullah SAW wala bi'amali Rasul SAW dan tidak pula dengan amalannya Rasulullah SAW fa'adilu anil Rasul SAW wa huwa afdalul khalqi ilal mabdul wa huwa ammi sehingga dalam kasus Umar ini Umar meninggalkan meminta kepada Rasul SAW untuk kemudian yang mana Rasulullah SAW adalah abdul khalqi sebaik-baik seutama-utama makhluk kemudian memintanya justru kepada sahabat kepada paman Rasul Al-Abbas radhiallahu anhu yang tentunya Rasulullah SAW tetap lebih utama daripada pamannya. Nah, فمعادل عن الفاضل إلى المظلوم Tentu para sahabat yang lain juga tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW untuk digantikan dengan sahabat yang lain. Illa li annal qadil mayyit. Kenapa mereka meninggalkan Rasulullah SAW? Karena al-qadil karena Rasulullah SAW di sini kondisinya sudah wafat. Wal mayyit la yutlab minhu Orang yang sudah wafat tidak dibenarkan untuk diminta darinya sesuatu pun. Wa inna ma yutlab minal hayy yang diminta adalah dari orang yang masih hidup. Fayatlubu minhul mal sebagaimana kita dibenarkan meminta dari orang yang hidup meminta harta. Wa yatlubu minhu ad-du'a dibenarkan kita meminta doa dari yang masih hidup. Wa yatlubu atau wa yatlubu minhul musa'adah juga dibenarkan kita meminta dari orang yang hidup bantuannya idza kana qadiran hadiran. Tentunya dengan syarat selama orang yang diminta itu qadir hadir. Mampu dan hadir dia. Ada di hadapannya. Karena ini termasuk dari firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Maidah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Fahada huwa rad alaihim fi qadiyyati tawassul Umar radhiyallahu bil Abbas radhiyallahu Maka ini adalah jawaban bantahan atas mereka tentang kondisi tawasulnya Rasulullah eh, Umar ibn Khattab kepada Abbas radhiyallahu anhu karena hadha amrun batil lam yatawassal bidatil Abbas di mana Umar tidak bertawasul dengan zatnya Abbas au bihaqil Abbas atau dengan haknya Abbas au bijahil Abbas atau dengan kehormatan Abbas karena hadha amrun batil karena ini adalah perkara yang batil. Wa inna ma Umar radhiyallahu anhu tawassala bi du'ail Abbas. Tetapi sekali lagi Umar justru bertawasul dengan doanya Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga Umar mengatakan kum fad'u berdirilah dan doa berdoalah. Ini. Ya. Wa hada amrun jaiz la ba'sa bihi. Dan ini adalah perkara yang dibenarkan. Ya, perkara yang dibolehkan dan tidak mengapa. Wahina idin la budda an nubayyin at-tawassul al-jaiz wa at-tawassul al-mamnu. Kalau demikian kenyataannya berarti kita harus terangkan kepada umat bahwa Tawassul itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Iya. Karena manusia dalam menyikapi tawassul itu terbagi menjadi tiga. Ada yang menetapkan tawassul secara mutlak. Mereka adalah al kuburiyun Ya, subiyun. Mereka menetapkan Tawasul secara mutlak. Artinya segala bentuk tawasul itu dibolehkan. Kelompok yang kedua adalah orang yang menolak tawasul secara mutlak. Mereka ini adalah kaum Mu'tazilah. Mereka menolak tawasul secara mutlak. Ya. Dan kelompok ketiga adalah sunnah jemaah di mana mereka berada di tengah-tengah. Mereka menetapkan adanya tawassul yang dibolehkan dan adanya tawassul yang tidak dibolehkan. Ini. Tidak membolehkan secara mutlak dan tidak pula melarang secara mutlak. Atau tidak apa? Tidak menghilangkan secara mutlak. Nah. Sehingga fatwasulu yang qasimu ila qismain. Sehingga tawasul itu terbagi menjadi dua kelompok. Tawasulun jais wa tawasulun mamnu. Tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang tidak dibolehkan. Nah, demikian. Apa tawasul yang dibolehkan? Nah, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik. Baik. Naktabi bihadal qadar kita cukupkan pembacaan kitab Syarah Nawaqidul Islam sampai di sini.